الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد خلف الدين عزكم الله بعد ما lalu di kalangan Bani Israel <clears throat> Ada dua orang yang bersahabat karib. Yang satu abidun ahli ibadah. Yang lain sahibul maksiyah. Sering melakukan kemaksiatan perbuatan dosa. Temannya yang ahli ibadah ini selalu menasihatinya supaya berhenti dari kemaksiatan dia dosa dia diulang lagi kemaksiatannya dinasehati lagi terus begitu temennya yang ahli maksiat ini tidak pernah bisa meninggalkan kemaksiatannya akhirnya dia ketika bolak-balik sering ditegur sama temen yang ahli ibadah dia mengatakan, sudahlah kamu jangan ngurusi aku. Seakan-akan kamu diutus untuk mengawasi aku. Udah jangan ngurusi aku. Aku punya Rabbku. Aku punya Allah Jalla wa'ala. Marah ini ahli ibadah. Sampai mengucapkan kata-kata tadi. Wallahi la yaghfirullahu li fulan. Sungguh demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Dalam bahasa syariat namanya at-ta'alli 'ala Allah. Bersumpah atas nama Allah dengan ucapan tadi. Bab maghfirah itu haknya Allah semata. Tapi dia bersumpah atas nama Allah, Allah tidak bakal mengampuni fulan. Disebutkan di riwayat tadi. Allah Jalla wa'ala pun berfirman, Man dhalladhi yata'alla alaiya. Siapa ini Seseorang yang lancang berani bersumpah atas namaku. Allah aghfir li fulan. Aku nggak akan mengampuni si fulan. Ketahuilah, sungguh aku telah mengampuni fulan yang ahli maksiat tadi. Dan sungguh aku musnahkan amal kamu yang ahli ibadah tadi. Kata sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya takallama bi kalimatin au baqad dunyahu wa akhiratah Sang ahli ibadah ini mengucapkan satu kalimat yang membinasakan, yang menghancurkan dunia akhiratnya yang fasik, yang ahli maksiat ya salah dengan kefasikannya. Tetapi kesalahan yang dilakukan oleh ahli ibadah tadi, satu kata-kata yang Allah murkai, yang enggak pernah dipikir sebelumnya, lebih parah keadaannya, lebih mengerikan dampak negatif hancur semua amal dia dunia akhirat. Hancur dunianya, hancur akhiratnya. Allah hapuskan semua amalnya dia. Yang fasik tadi dikarenakan dia ngerti adanya Allah Jalla wa'ala. Namun dikarenakan dorongan hawa nafsu, syahwatnya, tidak bisa mengendalikan, insaf lagi, umat lagi. Allah ampuni dosa dia. Barakallah. <clears throat> Intinya adalah Menjaga lesan inti dari semua amal-amal kebajikan. Ketika orang itu bisa mengendalikan lesannya, menjaga lesannya, maka semua amal kebajikan yang dia lakukan aman, tidak bakal terhapus. Dia akan mendapatkan sekian banyak fadilah-fadilah amal ketika disertai dengan menjaga lesan. Tapi ketika lesan dia dilepas tanpa kendali, tanpa kontrol, mengucapkan kata-kata yang Allah murkai, menjatuhkan kehormatan kaum muslimin yang hidup atau yang telah mati, meskipun dia dikenal dengan ahli ibadahnya, zuhudnya, dikenal dengan agamanya, keilmuannya, banyak mengerjakan amal-amal kebajikan sangat besar, dikatakan orang sayyi, jelek ini orang. Sehingga hadis yang tadi saya bacakan dari Mu'ad bin Jabal semoga Allah meridainya harus mengatakan kufa alaika hadza jaga lesan kamu ini menjaga lesan sebagai upaya untuk menyelamatkan pahala semua amal menjaga lesan sebagai upaya jangan sampai amal kita binasa hancur dikarenakan lesan yang menyemburkan kata-kata mungkar kata-kata yang menyelisih syariat kata-kata yang Allah murkai Dalam riwayat yang lain, Nabi kita Muhammad SAW memberikan jaminan keselamatan bagi orang-orang yang banyak diam. Dia bisa menguasai, mengontrol lesannya. Banyak diam. Tidak mengucapkan kata-kata yang mungkar, kata-kata yang batil, kata-kata yang Allah murkai. bicara ketika ada kemaslahatannya, ada perkara kebaikannya. Disebutkan dalam hadis yang masyhur dan dia hasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Man samata najah." Barang siapa yang banyak diam, dia akan selamat. Barang siapa yang diam, yang somtun, maka dia akan selamat. Dimanakan oleh para ulama diam dari kata-kata yang batil, kata-kata yang mungkar yang Allah murkai. Diam, tidak dia lafalkan, tidak dia utarakan, tidak dia sampaikan. Yang kedua, diam dari hal-hal yang dikhawatirkan, menjerumuskan dia dalam perkara dosa atau fitnah. Diam. Fasanatuhu najat. Maka diamnya dia dalam bab-bab tadi itu keselamatan bagi dirinya. Selamat dunianya, selamat agamanya. Selamat dari bahaya lesan, selamat dari hal-hal yang dikhawatirkan muncul berupa fitnah, polemik dan segala macamnya dikarenakan ulahnya lisan. Najah. Menjaga lesan itu keselamatan. Itu himbauan hasungan dari beliau SAW. Dan dikatakan oleh para ulama una bahwasanya min sifatis salaf termasuk sifatnya para salaf, sifatnya para ulama rabbaniyin ialah tulus santi Luzumu santi. Panjang lama diamnya. Menetapi sikap diam. Kecuali dari hal-hal yang hak. Yang mengandung kemaslahatan. Banyak diam. Upaya untuk menjaga lisan. Menjaga lisan itu sebab keselamatan. Barakallahu fikum. Dalam hadis yang lainnya barakallahu fikum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan menjamin Al-jannah menjamin dengan surga bagi orang-orang yang bisa menjaga lesannya dan menjaga kemaluannya. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Sahal ibnu Salih Sa'idi radhiyallahu taala anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda man yadman li ma baina lihyataihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah Barang siapa yang bisa menjamin untukku Dia menjaga di antara dua lehyahnya Lesan Di antara dua kakinya Kemaluan dia Dia jaga itu Berjanji tidak akan jatuh dalam kemaksiatan yang terkait dengan itu maka aku jamin untuk dia dengan al-jannah barakallahu fikum disebutkan dalam syarahnya Fathul Bari syarah Sahih Bukhari Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah kata-kata ma baina lihyaihi di antara dua lihyahnya arada bima bainahuma lisan. Yang Rasul inginkan dengan antara dua lihya lesannya. Wa ma yata'ata bihi dan apa yang dikerjakan oleh lesan berupa nutqu wa ghairih. Dia berucap, tutur kata dan yang lainnya. Maka meliputi al ucapan-ucapan, kata-kata, lafat-lafat, pekerjaan mulut, makan, minum dan semua yang dikerjakan oleh mulut. Dia jaga itu. Yang namanya boman kata Al-Hafidh, Al-Boman bima'na al-wafa bitarkil maksiyah. Dia berjanji, berkomitmen, meninggalkan kemaksiatan terkait dengan lesannya. Barakallahu fikum. Maka maknanya adalah kata beliau, man attal haqqa alladhi ala lisanihi minan nutqi bima yajibu alaihi au as-samti amma la ya'ni wa attal haqqa alladhi ala farjihi min wad'ihi fil halali wa kafi anil haram maknanya adalah seseorang yang menunaikan hak pada lesannya berupa mengucapkan yang memang wajib dia ucapkan atau dia diam dari hal-hal yang ada gunanya dia menggunakan hak yang terkait dengan kemaluannya hanya disalurkan kepada yang halal ditahan dari yang haram itu maknanya maka jaminannya adalah amman lahul jannah aku akan jamin untuk dia surga yang bisa menjaga lesan yang bisa menjaga kemaluan dijamin dengan surga, pahala besar. Itu himbauan yang luar biasa dari beliau. Himbauan, hasungan. Supaya kita betul-betul menjaga lesan dan satunya lagi. Itu mengisyaratkan kata Ibnu Battal rahimahullah dalam Sahih Bukhari karya beliau dan dinukil sama Hafidz dalam Fathul Bari kata Ibnu Battal menunjukkan wa aktsaru bala'in nas min qibali furujihim wa alsinatihim itu mengisyaratkan mayoritas bala ya musibah bencana orang-orang manusia ini itu dari kemaluan dan orang hancur karena itu orang binasa karena lesannya faman salima min darari hadaini faqad salim yang selamat dari mara bahaya dua ini sungguh dia telah selamat selamat dunianya selamat agamanya, selamat akhiratnya, surga untuk dia. Barakallahu fikum. Dalam lafaz yang lain dari Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam man waqahu Allah syarra ma baina lihiyaihi wa syarra ma baina rijlaihi dakhal jannah. Siapa saja yang Allah jaga dia dari kejahatan antara dua lihyahnya dan antar dua kakinya, maka dia masuk surga. Dia menjaga kejahatan lesannya, menjaga dari kejahatan kemaluannya. Allah beri taufik, Allah kasih hidayah, Allah kasih kemudahan bisa menjaga semua tadi. Dakhal jannah, masuk surga, tempatnya adalah surga barakallahu ini hasungan himbauan. Dalam kesempatan yang lain Nabi kita Muhammad SAW mengecam dan mengancam Tadi menghimbau Sekarang mengecam dan mengancam orang-orang yang melepaskan lisan Tanpa kendali, tanpa kontrol, nggak dia jaga Nggak dia jaga dikecam dengan berbagai macam kecaman-kecaman dan ancaman. Disebutkan dalam hadis Mu'ad bin Jabal yang saya bacakan di atas. Mu'ad bin Jabal kalau mereka mengatakan, apakah kami akan dihukum oleh Allah Jalla wa'ala dikarenakan apa yang dilafatkan lesan mereka? Kalau mengatakan kufa alaika hadza, jaga lisan kamu ini. Kata maaf, apa kita akan dihukum dengan yang yang kita lafalkan ini? Belum belum menegaskan wahal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaitu alsinatihim. Bukankah yang menyebabkan orang-orang tersungkur dalam neraka jahanam pada wajah-wajah mereka atau pada hitung-hitung mereka melainkan dikarenakan hasil panen lesan mereka iya lu memberitakan justru yang menyebabkan banyak orang terpelanting dalam neraka masuk neraka terbalik pada wajahnya dulu pada mukanya dulu. Yang menyebabkan mereka dimasukkan demikian itu karena hasil panen lesan mereka. Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam bukunya Jamil al-Ulum Hikam ketika menerangkan hadis ini menjelaskan al-muradu bi hasaidil al-sinah yang dimaukan dengan hasil panen lisan ialah jazaul kalamil muharrami wa uqubatu balasan hukuman ucapan-ucapan yang haram Beliau mengatakan fa innal insana yazra'u qawlihi wa amalihi al hasanati wa sayyi'at. Di dunia ini orang itu menanam Yazra menanam dengan ucapannya, dengan amalannya, dia menanam kebaikan atau kejelekan. Thumma yahsudu yaumal qiyamati mazara. Kemudian di hari kiamat nanti akan memanen apa yang dia tanam. Faman zara'a khairan min qawlin aw amalin hasadal karamata. Yang menanam kebaikan, baik itu ucapan atau amalan akan memanen kemuliaan nanti di qiyamah. Wa man zara'a min qaulin aw fi'lin hasada ghadan an-nadamata. Sebaliknya, yang menanam kejelekan baik itu ucapan atau perbuatan maka nanti keesokan hari di qiyamah akan memanen penyesalan. Wah, Lu ada yang Kata beliau rahimahullah wa zahirul hadis yatullu ala anna aktsara ma yudkhilu bihi an-nasa an-nara an-nutqu bi alsinatihim. Bahir hadis ini menunjukkan mayoritas sabab yang memasukkan orang ke dalam neraka dengan itu ialah ucapan lesan mereka. Yang membuat orang masuk neraka itu sebab lesan mereka, ucapan lesan mereka. Belum menjabarkan fa inna maksiatan nubti karena maksiat e, tindakan maksiat dari sebuah ucapan ya yadkhulu fi syirik masuk padanya kesyirikan. Syirik, syirik lafzi, ucapan-ucapan syirik. Wa hiya a'zamu dzunubi indallah Syirik itu dosa yang paling besar di Allah Jalla wa'ala. Wa fiha al-qawlu ala Allah bighairi ilm. jika masuk di dalamnya amalnya lesan berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Wa huwa qarin syirki itu qarinnya syirik. Secara efek negatifnya sama kayak kesyirikan. Wa yadkhulu fiha masuk pula badannya syahadu zur, sumpah, persaksian dusta, yang juga merupakan sebuah tindakan yang dosanya menyamai kesyirikan, kata beliau. Wa yadkhulu fiha juga masuk pula pada amal-amal ucapan asyihru, sihir, jampi-jampi, ucapan-ucapan e, yang berbau sihir, pedukunan. Wal menuduh orang lain berzina tanpa bukti wa ghairu dzalika minal kaba'iri was dan yang lain-lainnya berupa dosa besar dan dosa kecil. Kal kadzib wal ghibah wan namimah kayak berdusta, menghibai orang, provokasi, namimah. Itu semuanya pekerjaan ucapan lesan. Beliau mengatakan wasailul ma'asi al-fi'liyah dan semua maksiat dalam bentuk tindakan anggota badan la yakhlu ghaliban min qaulin yaktarinu biha yakunu mu'idan 'alaiha bahkan semua tindakan dosa dari perbuatan anggota badan seorang hamba pada umumnya tidak lepas dari ucapan yang menyertainya ucapan yang membantu dia mengerjakan tindakan dosa tadi sehingga ini masuk ke semua lini terkait dengan dosa seorang hamba. Sehingga dikatakan sebab paling besar, paling mendominasi yang dengan itu umat manusia dimasukkan dalam neraka dikarenakan ucapan lesannya. Itu sesuai dengan hadis yang lain. Disebutkan dalam Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, Al Imam Ahmad dalam musnadnya, Bukhari dalam Mufrad, dari sahabat yang mulia sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya ditanya beliau wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar ditanya beliau tentang mayoritas sebab yang dengan itu orang masuk neraka faqal al fam wal faraj mulutnya dan kemaluannya ini ancaman ini kecaman hati-hati dengan lesan Jangan dibiarkan tanpa kendali. Kalau kamu berbicara tanpa berpikir panjang, tanpa tasatut, tanpa ta'anni, tanpa tarayus, mengucapkan kata-kata yang kamu inginkan tanpa berpikir panjang hati-hati. Ketika mengucapkan kata-kata yang batil, kata-kata yang mungkar, yang Allah murkai, sabab pelakunya masuk neraka. Sabab pelakunya diancam dengan neraka. Dikarenakan lagi sebab paling besar yang membuat orang neraka lesannya lesannya barakallahu fikum dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan menggunakan dengan bahasa yang sangat tegas belum mengatakan wazina al-lisan al-mantiq Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya kata beliau sallallahu alaihi wasallam inna Allah kataba 'ala ibni adam haddahu min az-zina adraka dzalika la mahala sungguh Allah jalla wa ala telah menetapkan atas bani Adam bagian dia dari perzinaan tak terelakkan pasti jatuh dalam dosa yang yang yang, yang selevel dengan perzinaan. Belum merinci. Fazina al-ain an-nazar. Zinanya mata yang haram-haram. Wa zina lisan al-mantiq. Dan zinanya lisan itu ucapan-ucapan. Disebutkan dalam syarahnya, ay bima la yajuz dia mengucapkan kata-kata yang tidak diperbolehkan, kata-kata yang haram. Dikatakan zina, lesan dia berzina. Dikabarkan dengan zina menggambarkan betapa jijiknya, betapa kecinya, betapa hinanya, betapa kotornya. Dibahasakan dengan zina. Ini ancaman ya. Barakallahu fikum. Juga disebutkan dalam hadis yang lain. Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan lesan ini punya dua fungsi. Kalau difungsikan kepada, kepada perkara kebaikan, maka bagus hasilnya. Tapi kalau difungsikan dengan perkara kejelekan, kebatilan, ya Allah murkai, tanpa kendali, tanpa dia kontrol, bisa berakibat fatal pada pelakunya. Disebutkan dalam Bukhari Muslim juga dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya kata beliau sallallahu alaihi wasallam innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat sungguh ada seorang hamba dia melontarkan mengucapkan satu kata yang Allah ridai tidak terbersit di benak dia sedikit pun tentang kata-kata itu. Ngomong nggak terbersit di benaknya tanpa dia pikir ngomong, tapi ucapan yang Allah ridhoi. Rasul mengatakan yarfa'uhullahu biha darajat dengan satu kata yang Allah ridhoi tadi, Allah angkat dia sekian derajat. Bagus sama rohnya ketika Allah ridhoi. Itu ucapan yang belum dia pikir, apalagi dia berpikir masak-masak. Matang dia memikirkannya, yakin ini perkara yang Allah ridhoi secara ilmunya, secara niatnya, secara efeknya. Maslahat ini dia ucapkan. Tentu lebih besar pahalanya. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala. La yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Juga ada seseorang yang melontarkan satu kalimat mengucapkan satu kata yang Allah murkai tidak terbersit di benak dia sedikit pun kata-kata itu. Dengan satu kata itu dia tersungkur dalam neraka jahannam. Dalam lafaz yang lain, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yazillu bihi nar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Ini juga dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang sama. Sungguh seorang hamba mengucapkan satu kata, ma yatabayyanu ma fiha. Belum dia pikir ucapan itu, ucapan baik atau ucapan yang jelek. Asal ngomong belum dipikir. Ternyata dengan satu kata itu dia tergelincir masuk dalam neraka jahanam sangat jauh ke dalamnya. Lebih jauh dibandingkan antara timur dengan barat. naudzubillah Al-Imam Malik dalam muwatta'nya meriwayatkan juga Tirmidzi dalam sunannya dalam mengatakan hasan sahih dari sahabat yang mulia Abu Abdurrahman Bilal bin Al-Harith Al-Muzani semoga Allah meridainya kata beliau sallallahu alaihi wasallam innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala maka na yahunu an tablugha ma balagha yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqah ini kebaikan sungguh seorang hamba mengucapkan satu kata yang Allah ridhoi tidak pernah dia duga satu kata itu akan mencapai apa yang dia capai. Maknanya dia nggak pernah menduga viral, tersebar kemana-mana. Berarti manfaatnya kemana-mana ini. Allah ridhoi. Tidak terbayang ini. Uh, tahu-tahu viral di mana-mana ucapan ini. Allah ridhoi. Allah Jalla wa'ala mencatat untuk dia dengan satu kata tadi. Ridhonya Allah sampai pada hari dia berjumpa dengan Allah. Allah ridhoi dia sampai kiamat nanti. Yang yang dibahas sekarang ini e, bukan tanpa dia pikir, ngerti ini ridhonya Allah. Kata-kata yang Allah ridhoi, tapi nggak terbayang bakal viral. Mungkin bayangannya komplit anur saja Pemalang, misalkan begitu. Atau nah, Pekalongan saja, Tegal saja di sebuah masjid. Ternyata viral kemana-mana. Masya Allah, Allah kasih kemanfaatan kepada banyak hamba-hamba Allah dan kata-kata Allah, yang Allah ridhai tadi. Besar pula pahalanya. Allah catat untuk dia dengan satu kata itu ridhonya Allah untuk dia sampai hari kiamat. Ini kebaikan. Wa inna rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah ma kana yahunnu an tablugha ma balaghat yaktubullahu lahu biha sakhatahu ila yaumi yalqah juga sama. Ada seseorang mengucapkan satu kata yang Allah murkai. Nggak pernah terbayang, tidak menduga bakal mencapai ke tempat yang dia sampai, yang yang dia capai. Viral ke mana mana Dengan itu Allah mencatat untuk dia murka Allah kepada dia sampai hari kiamat. Allah murkai dia sampai hari kiamat. Allah murkai dia binasa dia. Ada dua fungsi, imma kebaikan, imma kejelekan. Di sini menggambarkan tentang khatarul lisan. Bahaya lesan. Lesan itu harus dijaga, dikontrol, dikendalikan. Kalau kamu lepas sama kendali, ini efeknya bisa mengucapkan kata-kata yang Allah murkai. Kamu merasa yakin itu kata-kata yang hak. Kamu yakin itu bermasalah. Ternyata Allah murkai itu. Efek yang mengerikan dunia akhirat. Kontrol. Barakallahu fikum. Ikhwanafidina Nabi kita Muhammad SAW pun memberikan bimbingan kepada kita. Bimbingan yang wajib diperhatikan oleh kaum muslimin. Bagaimana seharusnya yang mereka lakukan terkait dengan lesannya. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah semoga meridainya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut Ini bimbingan Nabi Pegangi baik-baik hadis ini Ini pegangan kita ini ceklanya kita orang ini dan selamat. Yang artinya kata beliau barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hendaklah dia mengucapkan kebaikan. Atau hendaklah dia diam. Kalau ngomong ya baik-baik. Tidak bisa diam. Sekut. Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang hadis ini. Dalam bukunya Al-Salihin. Bab ini. Kata beliau rahimahullah, wa hadzal haditsu sharihun fi annahu yanbaghi alla yatakallama illa idza kana al-kalamu khaira. Hadis ini sharih tegas menunjukkan bahwasanya seharusnya seyogyanya orang itu jangan bicara kecuali apabila ucapannya kebaikan. Apa kebaikan di sini? itu mengatakan Definisinya wahwaladhi zahat maslahatuhu. Ucapan yang jelas nampak kemaslahatannya. Beliau mengatakan demikian. Jelas kemaslahatannya. Bukan semata-mata ucapan hak, ucapan yang baik, tapi juga jelas kemaslahatannya. Wa mata syakka fi zuhuril maslahati fala yatakallam. Manakala dia bimbang, ragu tentang kemaslahatan ucapan tadi jangan bicara. Dari sini barakallahu fikum faedah yang lain yang saya sampaikan seorang muslim yang muwaffaq yang baik yang saleh yang menambahkan kebahagiaan dan keselamatan dia dunia akhirat la yatakallam dia tidak berbicara sampai dia pastikan tiga perkara tiga perkara ya Semuanya hak. Baik. Yang pertama dia pastikan itu ucapan-ucapan yang hakun, ucapan yang khairun yang baik dari sisi ilmiahnya. Dalilnya. Dia punya hujah, dia punya dalil yang yang benar pemahamannya ayat, hadis, keterangan para ulama yang mengatakan ini ucapan kebaikan, ini hakun, ada khairun, kalam khair kalam hak, ini ayatnya, ini hadisnya. Yakin ada dasar ilmunya. Yang kedua, hakun hak pada niatnya. Untuk apa dia mengucapkan kata-kata ini? Apa tujuan dia mengucapkan kata-kata itu? Apa yang dia harapkan dengan kata-kata itu? keikhlasan, ridhonya Allah, kebaikan muslimin, ataukah ada tendensi tertentu yang terselubung tentang tendensi pribadi ataukah duniawi yang kamu inginkan dengan kata-kata itu? Cek lagi. Pastikan niatan kamu dalam mengucapkan kata-kata hak yang baik tadi, yang ada dasar ilmunya tadi, engkau mengucapkannya lillahi ta'ala. Mukhlisah Ikhlas lillahi ta'ala. Engkau mengucapkannya dalam rangka ibtiqa marbatillah. Ihtisabul ajr indallah muhtajib. Tulus yang kamu harapkan di dunia Allah semata wal jannah. Tidak ada riak wala sum'ah atau tujuan duniawi atau pribadi yang lain. La riak wala sum'ah wala syuhrah wala syait. Pastikan itu. Karena realnya, faktanya banyak orang yang niatannya rusak. Meskipun ucapannya dia sampaikan, itu kebaikan. Ada apa enggak ada? Ya banyak. Orang ibadah saja kadang riak, kadang sum'ah. Itu ibadah. Juga amal kebaikan. Kadang mengucapkannya karena sumah dan Kepengen didengar. Supaya dia diakui orang yang baik. Ilah. Terselubung niatnya. Hati-hati. Dan yang ketiga hakun fi asari yang disebutkan sama uh, An-Nawawi rahimahullah. Pastikan benar dampaknya. Ai zaharat maslahatuhu. Dipertimbangkan masa-masa, dipikir masa-masa, dikodok masa-masa sebelum dia berbicara. Bukan semata-mata terkait dengan dasar ilmiahnya yakin hakun, bukan semata niatnya ditata, dijaga niatnya supaya ikhlas, tulus. Tapi juga dipertimbangkan maslahat dan madaratnya. Kalau saya ucapkan kata-kata ini, kira-kira bagaimana maslahatnya? Lebih dominan atau sebaliknya? Kalau dia yakin atau dia menanyakan kepada yang ahlinya, mereka mengatakan, "Iya, ini waktunya kamu berbicara. Kalau kamu berbicara akan nampak kemaslahatannya." Baru ketika itu, ia ya tergelam. Dia berbicara. Itu makna faliyakul khairan, ucapkan yang baik. Baik ucapannya hak fi zatihi, baik niatnya hakun fi iradatihi, dan baik pula kemaslahatannya hakun fi atharihi. Itu kebaikan. Membawa kemaslahatan, kebaikan bagi dirinya, bagi sekitarnya, bagi umatnya, bagi bangsanya, bagi negaranya. Baik. Satu saja gak terpenuhi, aulias mud diam Jangan berbicara. Ucapan batil, diam, wajib diam, jangan berbicara. Jangan mengucapkan kata batil. Perkara yang mungkar, yang Allah murkai. Diam. Atau ucapannya benar, tapi niatan kamu lagi gak zen ini. Lagi muncul tendensi pribadi duniawi belum bisa menata niat lebih dominan riaknya, sum'ahnya, dan yang lain-lainnya itu. Yang tahu kamu sendiri. Allah Jalal Maha tahu. Jangan dulu. Tata dulu niatnya. Atau ucapannya mem mem mem memunculkan fitnah. Ini poin penting mau saya, mau, mau saya sampaikan. Apakah mungkin ucapan yang hak, ucapan yang khair, orang yang ikhlas dalam mengucapkannya, apakah mungkin jadi fitnah? berbuah fitnah, kejelekan bagi orang lain? Jawaban, apakah mungkin? Ucapannya benar, hakun, hak. Ini benar bukan perkara batil. Kamu dan nata niat sudah ikhlas, jujur, tulus menyampaikannya. Tapi bisa menimbulkan fitnah. Bukan kemaslahatan yang tercapai, malah fitnah yang semakin membesar. Apa apa mungkin bisa begitu? Apa mungkin bisa begitu? Apa mungkin? Loh, Pak Diem. Apa mungkin? Apa mungkin ya, Pak? hati ya. Ya kita kira masa ucapan hak bikin fitnah. Ini ucapan hak loh ini. Ucapan hak loh ini. Masa tuh bilang bikin fitnah? Antumnya gimana? Insya Allah ikhlas, insya Allah. Nilai ta'ala, insya Allah. Asal keikhlasan bikin fitnah. Pertanyaannya, mungkin enggak? Real enggak? Fakta enggak? Ucapan baik, tapi memunculkan fitnah. Ya apa ini? Ya apa Ya apa Pak? Mungkin apa? Hah? Mungkin sekali. Perlu contoh. Dan bagaimana prakteknya ini? Oh ini. Mungkin sekali. Dengan takut yakin Mungkin sekali Ustaz. Ucapan hak bikin fitnah. Bagaimana itu? Maksudnya gimana nih? Lah ya itu gimana? Makomnya kayak apa gitu loh. Lembaga, <laughs> ya saya tahu mau saya tanya. Nah, mungkin Ustaz Antonio lebih tahu. Ini penting disampaikan. Banyak pihak yang belum memahami satu ini. Ketika saya kata-kata ini, wah meradang. Ya kita kira ngomong apa antum ini? Masa al-haq di, dikatakan membuat fitnah. Bahasa yang tepat adalah bisa jadi ucapan yang hakun, ucapan yang benar memunculkan fitnah pada beberapa keadaan. Yang pertama adalah ketika kata-kata itu disampaikan kepada orang-orang yang tidak mampu memahaminya dengan baik. Paham ya? Dengan semua orang ini. Di sebuah masyarakat karena keawamannya, karena kejahilannya, tidak bisa mencerna ilmu ini. Tidak bisa mencerna ilmu ini. Kalau kamu sampaikan begitu, salah paham. Akhirnya mengamalkan yang malah salah. Bukan salah ilmunya, salah pemahaman mereka, salah pengaplikasiannya. Harus pakai contoh dong, pakai dalil. Hadis dari sahabat Mu'ad bin Jabal semoga Allah meridainya dan Bukhari Muslim. Ketika Rasulullah membonceng sahabat Mu'ad bin Jabal di atas keledai namanya Ufair. Ini ma'ruf ya Beliau mengatakan ya Mu'ad labbaik ya Rasulullah sa'dai ya Mu'ad tiga kali labbaik ya Rasulullah sa'dai ya, supaya dia fokus tadi uh, eh, fokus kepada apa yang mau sampaikan karena penting ini Dia menanyakan ya Mu'ad tadri ma haqqullahi al ibadi wa haqqul ibadi 'ala Allah? Apa kamu tahu apa hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Dia mengatakan la saya nggak tahu ya Rasulullah. Dia menjelaskan alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba ialah hamba tadi ibadah hanya kepada Allah semata tanpa sekutu baginya tanpa syirik dan bukan ibadah. Ada wa'ala. Tauhid tanpa syirik. Yang dibahas yang kedua. Wa haqqul ibadi ala Allah alla yu'azziba man la yusyriku bihi syai'an dan hak hamba atas Allah Allah tidak akan mengazab dan bakal menyiksa orang-orang yang tidak mengerjakan kesyirikan lafaznya begitu Allah tidak akan menyiksa tidak akan mengazab orang-orang yang tidak syirik kepada Allah sedikit pun kata Mu'ad ya Rasulullah afala ubashirun nas apakah boleh saya kasih kabar gembira pada orang-orang yang riwayat ini. Isyara ini. Isyara ini. Boleh ya? Saya sebarkan, saya viralkan. Oh. Lu mengatakan, lah, jangan. Saya takilu. Sebab mereka nanti akan bersandar dengan kata-kata itu. Paham hati sini? Paham nggak paham? Kalau nggak paham, contoh langsung berarti banyak di kalangan kita yang kadang belum bisa memahami sebuah hadis dengan pemahaman yang benar. Paham apa enggak? Ngaku dong. Paham apa dari riwayat ini? Nggak paham kan? Nah, itu contohnya. Nggak paham. Ada kawas itu. Beliau melarang sahabat Mu'ad bin Jabal menyampaikan hadis beliau. Itu hakun, itu ilmu. Sahabat Rasulullah SAW Jangan kamu sampaikan fayatakilu berada bersandar dengan kata-kata ini. Tahu maknanya? Yang dipatahkan. Allah hak hamba atas Allah. Allah tidak akan mengazab hambanya yang tidak syirik. Orang yang nggak paham, wah zaliki, isyarah ini. Hah? Nabga khamr. Nah, kita harman ini sama khamr ini. Ha? Minumlah, bismillah. Gluk gluk gluk gluk. Takillah ya akhi. Tasbir khamr, kau minum khamr. Kapan? Rayit rayit jangan jangan terlalu. Nah, kenapa? Tenang aja. Enggak apa diadab. Yuk, ya. Kok bisa? Rasul mengatakan Allah tidak akan mengazab hambanya yang tidak syirik. Minum khamr bukan kesyirikan. Bagaimana zina ya akhi? Eh, nah, satu gitu halal hada mayak sih. Mau tak ada juga dimarahi susah wis. tahu karena bakal zina wis. Jajan bebas Zina. Tapi lah ya ki antum berzina. Oh, ya tenang aja, apa bakal diadab. apa bakal diadab. Juga bisa. Rasul mengatakan Allah tidak akan mengazab hambanya yang tidak syirik. Zina itu bukan kesyirikan. Ini yang dikhawatirkan. Paham tidak? Salli Qum salli. Ayo bangun, salat udah masa waktunya. Usah salat. Takilah muslim kamu enggak salat. Tenang aja enggak bakal diazab. Juga bisa. Rasul mengatakan Allah tidak akan mengazab hambanya yang tidak syirik. Tidak. Salat bukan kesyirikan. Pahami? Itu yang dikhawatirkan. Bersandar dengan kata-kata ini, akhirnya meninggalkan perintah agama, tidak mau beribadah, jatuh dalam kemungkaran, kemaksiatan, penyimpangan. Yang penting tidak syirik. Bahaya itu. Bahaya enggak? Bahaya itu. Khawatir jangan. Nanti bersalah pada kata-kata ini. Disebutkan dalam sekian riwayat uh, sahabat Mu'ad bin Jabal semoga Allah meridainya di akhir hayatnya menyampaikan hadis ini. Disebutkan ta'assuma, khawatir berdosa menyembunyikan ilmu. Kata para ulama belum menyampaikan kepada ahlinya, para ulama ahli hadis dari kalangan para tabi'in yang mengerti makna hadis ini. Makna yang benar adalah kamu diminta bertauhid, beriman, berakidah, beramal saleh, amal kebajikan, tinggalkan semua keharaman-keharaman agama, terutama syirik. Ini pembahasannya tentang bahaya kesyirikan. Syirik itu mendatangkan azabnya Allah Jalla wa'ala. Allah tidak bakal mengampuni dosa syirik kalau kamu nggak taubat. Kalau yang lain Allah akan ampuni. Allah lagi, dia bakal diampuni. Itu maknanya. Bukan berarti tinggalkan ke kemakrufan, silakan mengerjakan yang mukar-mukar. Enggak. Dipahami ya, terkadang sebuah kata-kata hakun disampaikan tanpa pertimbangan maslahat dan mudarat, terkadang di sebuah kondisi di sebagian orang memunculkan fitnah. Dipahami ya? Satu poin. Sehingga harus dipertimbangkan dulu maslahat atau madaratnya. Terkadang kata-kata hak ketika disampaikan bukan pada tempatnya membuat fitnah. Tadi poin pertama, orangnya gagal paham. Yang kedua adalah ilmu-ilmu babak ilmiah yang berkaitan dengan perkara-perkara besar yang kalau disampaikan membahayakan orang yang menyampaikannya. Di sebuah dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia sahabat Abu Hurairah semoga meridhai berkata, "Hafidtu min min Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ilm." Aku ini menghafal dari beliau dua bejana besar ilmu. Digambarkan kayak bejana besar. Sangat banyaknya, tapi dibagi dua sama beliau. Amma ahaduhuma faqad basastu Bejana ilmu yang pertama telah saya sebarkan dengan tengah kalian. Wa amal akhar ada bejana yang lain. Laufa satu kalau saya sebarkan di tengah-tengah kalian, saya sampaikan di tengah-tengah kalian, putih ahadal fulqum akan putus urat leherku ini. Artinya apa? Membahayakan diri, akan mati kalau kau menyampaikan ilmu ini. Antum dalam syarahnya kata Al-Hafidz rahimahullah bisa jadi yang dimaukan oleh sahabat ini adalah sabda sabda Rasul yang memberitakan tentang adanya penguasa-penguasa yang walim, yang lalim di masa mendatang, beliau mentahdir umat dan mereka-mereka ini. Nah, kalau pas di masa itu kemudian disampaikan oleh sang alim sebuah hadis Wah ngamuk penguasanya, tidak peduli kamu menyampaikan ayat atau hadis. Orang zalim fasik kok, disembelih kamu nanti. Artinya Rasul menyatakan semua itu rinci ini ini ini ini ini ini. Sahabat memandang kalau di zaman Rasul nggak ada masalah. Tapi kalau sampaikan di masa itu yang mengada kekhilafan di masa itu, oh besar fitnahnya. Disimpan oleh para sahabat yang disampaikan Bukan menyembunyikan ilmu, tapi khawatir memunculkan fitnah. Kita salah ya? Terkadang ilmu itu disimpan. Saya dikatakan sama para ulama, laisa kullu ma yu'lamu yuqal. Tidak semua yang diilmui disampaikan. Pertimbangan maslahat dan madaratnya barakallahu fikum. Maka tiga poin. Pastikan hak pada terucapannya, hak ada dasar ilmiahnya, betul niatan kamu dalam berbicara, dan yang ketiga dipastikan nampak kemaslahatannya. Baru faliyakul khaira. Ucapan yang baik. Kalau tidak, liasmud biar kalian. Silakan dikembangkan adzan isya. Barakallahu Diteruskan lagi insyaallah dari kalam Nawawi rahimahullah. Yeah. Baik, barakallahu fikum. Sebagai penutup kita sampaikan juga kalamun Nawawi rahimahullah sebagai nasihat untuk kita semua dari hadis terakhir yang kita baca di atas. Beliau mengatakan rahimahullah dalam bukunya Al Salihin, "I'lam ketahuilah annahu yanbaghi likulli mukallafin." Seyogyanya seharusnya bagi yang mukallaf yang telah akil balik mukallaf ayah fadlisanahu an jami'il kalam menjaga lesan dia dari semua ucapan illa kalaman dhahatihil maslahat kecuali ucapan yang nampak jelas gamblang kemaslahatannya wa matastawal kalam wa tarkuhu fil maslahati fasunnatu imsaku anhu manakala sama-sama ucap berucap atau diam sama-sama kemaslahatannya maka yang sunnah diam tahan jangan berbicara belum mengatakan li'annahu qad yanjarul kalamul mubah ila haramin aw makruh sebab terkadang seringkalinya ucapan-ucapan yang mubah menyeret pelakunya kepada yang haram atau yang makruh Wadhalika kathirun fil ada. Tentu sering terjadi secara kebiasaannya. Awalnya ngomong her-heran, ngomong perkara mubah, jujurnya makruh, haram. Hati-hati. Qala wassalamatu la ya'diluha syait. dan keselamatan itu tidak bisa ditandingi oleh apapun. Yang menjadi perhatian kita keselamatan agama kita, keselamatan amalnya kita kita harus selamat dari itu semuanya. Yang paling penting bagaimana kebahagiaan kita menggapai sehingga banyak keutamaan, fadilah-fadilah, bahagia dari itu semuanya. Maka sekali lagi ucapkan yang baik atau diam. Baik di tiga poin di atas. Kalau satu nggak terpenuhi, diamlah. Ketika mengucapkan ucapan yang baik, ketika diam, diam dari perkara yang mungkar. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa ada dua setan dalam perkara ini. Ini dua penyakit lisan dan setan tidak peduli bagi Adam masuk dalam uh, kubangan yang mana. Yang pertama adalah ayatakallama bil batil. Dia berucap tapi batil. Ucapannya mungkar yang menyusah syariat, ucapan-ucapan yang Allah murkai, tapi Ini syaitanun natiq kata beliau. yang lagi berbicara. Apa yang kedua, al insyak anil haq. Waktunya menyampaikan kebenaran, waktunya menyampaikan hak pun jelas kemaslahatannya. Tidak mau bicara dia, diam, tidak mau mengutarakan yang hak. Ada syaitan akhros. setan bisu. Yang selamat yang sama dari kedua eh, dari kedua-duanya. Tadi ucapan yang baik atau diam. Ketika mengucapkan yang baik-baik. Ketika diam, diam dari perkara yang bukar, perkara yang batil, dari ucapan yang Allah murkai, barakallahu fikum, sehingga selamat dari sifatnya setan tadi, barakallahu fikum. Allah alam bisawab ini yang mungkin saya disampaikan. Para ulama akan memperinci detail lengkap dengan dalil-dalilnya apa saja yang merupakan bahaya-bahaya lisan, riba, namima mencela, mencaci melaknat, mengkafirkan. Itu dibahas panjang masing masing Supaya supaya jangan, jangan, jangan, jangan, jangan dirinci dikarenakan baik terjadi di tengah-tengah manusia. Dibahas panjang dalam buku mereka, terutama dalam syarah hadis yang membahas poin-poin tadi. Juga disampaikan ucapan-ucapan yang baik, ha, zikrullah, zikir yang syar'i, baca Al-Quran, doa, dakwah ila Allah, menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, amaran nahi di dibahas panjang pada masing-masingnya tentang ucapan-ucapan yang baik para fikum. Ini yang saya tuangkan semoga manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo tak kasih kesempatan. Komatnya kurang 4 menit tapi dilebihkan. Gimana ya? sampai jam 7 lebih 40 menit. Lumayan, Pak. Ada yang mau sampaikan, monggo? <clears throat> Kalau enggak aku yang tanya. Tanya apa lu tanya? Saya tanya ya. Saya tanya. Apakah galamul khair ucapan-ucapan kebaikan itu selalu selalu dimaknakan dengan ucapan yang lembut, ucapan yang santun. Nah, jawabannya. Apakah mungkin termasuk uh, kalam khair, ucapan yang baik, kata-kata yang pedas, kata-kata yang keras? Kamu tanyaannya? Apa jawabannya? Kanan apa kiri? Apa depan ini yang jawab ini? Angkat tangan, Robert. Angkat tangan. Paham soalnya? Kata-kata faliyakul khairah ucapkan yang baik. Apakah mesti kata-kata yang lembut, kata-kata yang santun? Kalau yang kasar-kasar, yang pedas-pedas, yang sangat sangar itu kejelekan. Ya Allah angkat tangan, atau saya tunjuk. Saya tunjuk ya. Tidak tunjuk dan berdiri orangnya. Ah. Ya baik. Antum akhi. Ah, yang paling sebelah kiri di dekat tembok itu. Ngadep lah. Ben katon endap endak kedengaran. Mungkin enggak? Ataukah kata-kata khair itu harus yang lembut, yang santun? Jelaskan coba. Ya tidak, toh kan nggak jelas urusannya. Jabarkan. Gimana bentuk kerasnya itu? Caci maki, celah. Terus piye? Kerasnya ya apa? Nah, ini ini bukan teori, langsung praktek. Ya apa ini? Kalau gitu modelnya udah syirik, udah bid'ah, segala edukasi nasihat, masih ngeyel kayak gitu. Kerasi. Ya apa kerasnya? <laughs> Itu pertanyaannya apa dicaci maki gitu dicaci maki delele no, le eh kata-kata umpatan kata-kata kasar kata-kata kotor kebebatan keluar semua gitu iya wah lah ini lah ya apa sih mentang-mentang dia jatuh dalam kesyirikan kebitaan metu kabeh kebebinatangi nanti lah ya nggak begitu Wah repot ini. Makanya saya tanyakan, <laughs> khawatir nih antum. Nah ini, saking marahnya ya jalan. Wah, tahu ini urusannya ini. sile sile sile sile sile sile sile, Hati-hati loh pak. Itu pemahamannya keliru pak. Masih penting contohnya kayak apa? Jawabnya betul tidak mesti kalam khair itu yang lembut yang santun, tidak mesti. Ada makam tertentu, keadaan tertentu yang mengharuskan kita berkata-kata tegas, keras. Nah, kapan itu dan bagaimana cara ngomongnya? Contohnya kurang pas, Pak. Nah, kabeh binatang butuh KB, Pak. Salah, Pak. Eh, apa, Lagi tidak fokus. ya apa? Saya pertanyaannya ya. Harus piye? Gitu. Orang-orang yang kafir itu kayak hewan ternak gitu. Berpiye? Hah? itu iya, proses, proses, proses, proses. Wangel pol iki gitu. nah, Maka kata-katanya keras. Ada kal an'am. Eh? Ya, ulaka kal an'am balhum kita Itu bahasa Arab ya. Eh. Kecuali apa ini? Iki kayak hewan ternak iki lebih sesat dari hewan ternak iki. mana ya. Hah? Nah, iya yang pasti ada ada ketegasan. Contohnya apa kan gitu. Hai insyaallah ya. yang perlu saya sampaikan khawatir nanti salah paham. Eh. Kata-kata kalam khair itu tadi harus dengan bimbingan syar'i ilmiah. Dalam uh, dalam Islam ada kata-kata lembut dan santun. Itu hukum asal. Tapi ada kalanya untuk orang-orang tertentu ucapannya keras, pedas. Tapi bukan caci maki. Itu hukum syar'i. Bilang lagi ya, bukan caci maki, tapi hukum syar'i. Orang non muslim tidak awali Islam, nolak, memilih kekufurannya, kesyirikannya dengan berbagai macam agama-agama yang ada. Tidak bisa kita mengatakan wahai saudaraku, bla bla bla bla, karena ada. Itu melembekkan prinsip. Tegas kamu mengatakan hada kafir. Ada musyrik. Itu hukum syar'i namanya. Paham ya? Hukum syar'i. Hanya itu yang bisa kamu sampaikan. Itu kan keras. Siapa mereka ini? Kufar. Ini orang-orang kafir. Karena melawan muslim dia. Itu ayatnya, itu hadisnya. Itu boleh. Tanpa caci maki. Nah kemudian kafir terus dibawakan semua sahabat-sahabat binatang. Nggak bisa. Yang ini caci maki. Yang pertama hukum syar'i. Hatta dia orang-orang kafir. Hanya bisa menyatakan hukum syar'inya. Ada kafir, ada musyrik, ini Yahudi, Nasrani, Majusi, bisa. Tanpa caci mati. Jangan dibawa serta uh, kebun binatangnya. Eh, ada bakor ada. Eh, kafir bakor adalah Yesus. Ya, Kalau dibahasakan dengan bahasa ayat boleh. Nah, kaum kufar itu ulaika kal an'am belum awal Bisa. Umum bahasanya. Namanya hukum syar'i. Wahasalah karena penyimpangannya, karena kesesatannya yang begitu mengerikan, bisa kita mengatakan dengan hukum syar'i. Ada munharif, ada yang menyimpang, ada mubtadi, ini ahli bid'ah. Apalagi dia khawarij. Kamu bawakan hadis Rasulullah yang mengucapkan kata-kata keras tentang kamu khawarij. Kila punar, kila punar, kila punar. dah tahta di sana, Kamu sampaikan semua tadi itu. Itu hukum syar'inya tanpa caci maki. Gitu aja kamu sampaikan. Itu namanya bayan hukum syarak boleh. Dan itu bukan caci maki sesungguhnya, termasuk tahdir dan nahi mungkar. Intinya kadang-kadang kata-kata hak itu pedas. Yang ini pertimbangan maslahat dan mau harus lebih ketat lagi. Jika dengan kebanyakan orang, kebanyakan kaum muslimin, mereka antipati dengan kata-kata keras ya kalau perlu sampaikan di makomnya tertentu yang betul-betul membawa kemaslahatan barat fikum dipahami ya ada waktunya masing-masing yang penting semua dengan bimbingan syar'i barat fikum ada waktu berapa menit ah yang masih ada ah ada tanyakan lagi Bun. Ah, bismillah. Ya apa ya pak? Ha -ha. Main chatting apakah sama? Sama. Kaidahnya kata para ulama al-kitabatu takumu makam al-khitabah. Tulisan sama kayak ucapan. Kalau kata syarran fawa syar. kata khairan fawa khair. Sama. Makanya hati-hati dalam bab ini. Jangan nulis kecuali yang itu khairan dengan tiga poin di atas. Kalau enggak jangan tulis. Sama kayak jangan berucap kecuali yang baik saja atau dia diam. Barakallahu Ini kan bahasa tangan, bahasa tulisan. Sama. baru Barakallahu Dan mungkin sekarang ini lebih membahayakan lagi dikarenakan dengan kebanyakan online dunia maya ini tanpa batas sehingga betul betul harus uh, harus ekstra ketat menjaga tulisan dia, postingan dia dan segala macamnya.